Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyiru jibala wa tarar arda barida. Wa yawma tusayyaru jibalu wa tarar arda barida. Wa yawma nusayyiru jibala wa tarar arda barida wa hasyarnahum falam nuhadir minhum ahadah. Wauridu ala rabbika soffa. Lakol diji tumuna kama kholakunakum awwala marrah. Bal ja'amtum allan naj'ala lakum maw'idah. wa yauma nusayyiru jibala wa yauma tusayyaru jibalu wa turlan ilinga sira Muhammad yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira Nak kira kita kira ya asem yau manusia yiru ing dalam dinane nglakokno kita aljibal ing boro-boro gunung. Manane yudhabu tegese den ilang napa biha Anwajil ardi sangking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi ku gaba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'at lan sisi qira'at binuni klan nun wakas trilia ilan katreya kates qira'at sing qira'at kita wa yau manusia yiru jibala. Wanas bil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wa wajud teng harokat masuk saya sayyarul jibalu. Wataro lan ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, engkang terbuka. Zahirotan tegese engkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat atau sing ana perkara wae min jabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi neraka Wa nalan lan dirin rumeng wong akeh mukmini nat gede boro mukmin wal kafirin boro-boro kafir. tak giring falam nuhoti tir ora ninggal nat nasruk tegese ora ninggal insun minggu saking wong akeh ahadat wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sopan hale baris-baris, hale berbaris, halun. Mustafina tegese hale baris kafe mustafina tegese hale baris kafe Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sabun iku tak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh na ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awala maratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manani furoda kali dhewean dhewean kabeh. Kufatan terkale ora tandalan kafe. Kufatan terkale ora tandalan kafe. auratan terkale udon udo kafe. terlanjang bulat kafe. Hurlan tur urung sunat kafe. Dereng khitanan kafe. Hurlan tur urung sunat kafe. urung khitanan kafe. Iku lan den ucapno limung kiril badi kete wong sing ngingkari bas. Bal zamtum apa dawuh bal Bal balik nyakini siro kabeh, utawa nyangka sira kabeh aneng kelakuan. Utean mukhafafatun bin takhfif minat lati sangean sing tasdid. Eh anda uti kese sak temne kelakuan ngene lan nas ala. Ora bakal gawe sapa ingsun laku maring siro kabeh mau ikan? Eng panggunan. Utamau mau Eng janji anani baat eng keputusan anane baat. Elil eh, baat iki maring tangi sangka kubur. Wa alan den saleno apa alkitab kitab tulisan. kita buku limriin. Tegese kitabe saben-saben awa-awaan via minihi ing dalam tangan tengene minal mukminin atau yang boro mukmin. Wapi simali hilan lan ing tangan kiwani wong minal kafirin atau yang boro wong kafir. Kitab iku diserah noning saben-saben wong. Nak wong mukmin ditebir nompo nganggo tangan tengen, nak wong kafir ditebir nompo nganggo tangan kiri wong. Fatara mengkoning ali siro Muhammad al mujrimina. Fatara mengkoning ali siro Muhammad al mujrimina ing boro sing Ail kafirin adiksi biro kira kawan kafir. Mbok tingali ini ahale wong sing kuatir kafir, ucap kafir. Oh isi nanti kese kuatir kafir mimma sanging opo ae, atau mimma sanging isi e di kang dalam kita. Waya kulunan podo ngucap sopo kufar, indamu ayanatihim kane olehnya nyata no kufar, atau nyekseni ini kufar. Maing perkara fi kang dalam kitab minas sayyati sing biro-biro barang elek. Ya alil tanah duh, kiloko kita. Utaya iku litambihi krana sampai Hal kata naduh perusahaan kita. Wawa tidak waya ya wale tanah ku masdarun iku masdar. Lafi lakang ora ono fi'il mujud karo kusi masdar min nafsi sang lapati masdar. Mali hadal kita. Mal teopon li hadal kita bi kedua ikhlas kita. Layu hodiru ora ninggal nopo ikhlas kita. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan yang dosa cilik, wala tanah orang ora yang dosa gede. Ning juru bina sang pira-pira dosa kita, ila akso harus paling ngitung apa kitab, ha ing sofiroh lan kabiroh. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sofiroh lan kabiroh. Wa asbataha lan netep nopo kitab, ha ing sofiroh lan kabiroh. Ta'at jago minggu podo gawok sopo ngake minggu sanging kitab, Tidalika ing dalam mengkono-mengkono ada mil hodar li sawira walal kadiro. Tidalika ing dalam orang ninggal barang kiri lan ora barang Wa wajadu lan padha metuki sapa ngake mak ing apa amilu kang padha nglakoni sapa ngake dipetuki khadiron ingkang muncul, ingkang hadir. Musbatan tegese ingkang tetep. Di kitab ing dalam kitab wong akeh. Wala zimunan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahad dan emong siji blas. Manen layu ati bu tegese ora nyiksa sapa Allah ing ahad. Ora nyiksa biwairi jurmen kelan tanpa Ya nak Jerman itu jisim fisik, nak Jerman dosa, biwe Jerman jirmen kelan tanpa dosa. Walain kosulan ora den kurangi sopo wong minta bin. Walain kosulan ora den kurangi opo minta wakil mumin saking ganjarane wong Minta wakil mumin saking ganjarane wong mumin. Buang kalau terang lagi masalah orang-orang masyar. Terus kalau ini ngaji biasa nih. Terus kalau saat ini ngaji, ngincang gemur ngaji malik normal. Terus gak butuh, semua-semua. Pulau matur nuwun jenengan bodho rasuan kula cocok susah Dosa sowan kula iki sowae sapa sowan sowan. Dari ngaji nih, kelas ketemu nih suara orang. apa kok. Kalau sama beliin rokok kula ora ketemu. Terus nyatan kula terang nih. Kula ini alhamdulillah akhir-akhir ini gini, mulai rian nih, mulai rian gini, sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau kula langkung kata, bilang langkung paham. Jadi langkung kata artinya gak ada anak kata. Terus nyata kalau cerita lagi masalah orang-orang masyarakat ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika nih orang-orang master niku tiang mukmin niku ditetir nompo kitab saking sisi nopo kanan. Nah tiang kafir saking kiri lan saking warok al-juhri. Jadi sebagian ayat niku kiri, kiri ku tangan kiwo, gitu Terus waro al ku niku gurine geger. Jadi wa amma man utia kita bahu waro anapa dohri faso fayatu tuburo waya yasla napa sayur. Terus gambarannya, pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Ya kados gambaran dulu. Jadi wis ditompo tangan kiwa, nampane kalian napa mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tenggurnya ini niku mungkur atau menghindar saking kalam jadi ya, disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati nopo a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa tunsa tetep ngeten Orang kafir itu kenapa ditegir nompo kitab songko tangan kiwo, tangan kiwo cek mungkuri pangeran, ini tangannya tangguri geger. Karena uang sing ngengkari Quran niku ditetir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok dagak potangan jiwo, Ijek mungkuri nopo. Pangeran itu jadi ditetir semuanya serba nopo, Sulit. Ane iki rumah napa nah, sampai nang riwayat kula niku namung cerita riwayat mau ya. Soal kesimpulan terserah hidayat dengan masing-masing. Terus akhir-akhir niki kula wingi foto niku ya biasa kasus posone tiang-tiang Indonesia. Jadi rapi selik sama likur pulau Indonesia. Jadi orang yang kota tolong pulau itu tetap dia bener, orang tolong pulau sing sama dia bener, kalau di top. Ini nak pasane awal kan tolong pulau, yang pasane negoro. kalau tak boleh boleh pulau, itu tahu kota awal tapi ini terpaksa kalau kota awal Enam dino, gara-gara barang tanggal terlalu likur, pulau kota enam dino. Kalau kode bebujuk pulau, dia udah ada pin foto hitung dino, tapi tak kancing nabi, tapi yang dari kanji nabi kan nak foto Ramadan, terus ditambahin enam dino, kode be foto nopo setahun. Kehitungnya kancing nabi itu alasan hasanah itu diasri nopo. Ya. Di telung pulau, benteng di telung atus dino, di enam dino, benteng ini sudah dino. Berarti pas telung atus Ya, tapi urusannya pas aku sama libur, tetap enam pot itu ya. Tapi nah aku foto itu, sawangannya hadis kita itu jadi bener no. Kadang ya tak anak katanya. Sama likur. Pemalang tidak, jadi tak foto enam enam semari malam tentang Mungkin nabi kita ya sitan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau telung pulau kan telung ngatur. Berarti nambahin enam pas, telung ngatur sih. Nah, sama likur, apa kok itu hitung Saja Sajane cara akal yang ngono tapi nambah itu ya keberatan waduh eh dadi wis enam ae bikin nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Tapi nak bangsa sing kurtingan di <laughs> milih ora dinalar. Milih enam awon milih nopo? Milih enam. Dia nanti, saya tahu tak lakoni bisa-bisa, ayo rata balik ini. Sini kalau terang, Masalah orang-orang masalah itu orang. Kalau cerita riwayat riyan. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah mbak. Nanti kan kaji nabi, manaku tiba tiba. Uang kok nganti kitab pengerak, mesti disiksa. Jadi kalau tampilan kok diintimidasi malaikat, audit, itu mesti bakal nopo. Kata Sayyidah Aisyah, Alaih sakola wa ta'ala faso aku hisabai, tapi kata Tuhan itu kan kadang orang itu hanya dihisap sebentar saja. Jauh kanji Nabi, Zaka al-Irdu, soal ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisal hisab kudiba. Saya itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal lekot. Tidak, kudiba mesti bakal. Nah, ini rumah orang tenanan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Jadi ini muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada saya Muhammad dan Abu Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab hadis. Jadi begini gitu, sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun kira tau ngelakoni apa belas. Nah, ini mau modal itu iman tau ngelakoni asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Tapi rada dan lebih nakal, nakal kalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia ngelip dia jadi rata, enggak, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang tulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabah mungkin apa? Terus kata Tuhan ini riwayat tafsir, ora usah buat tafsir yang hadis. Enak sih malah di, Ya ora usah simpulno, ora nopo. Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko nopo? Berangkas, kotak pok Disimpan dengan pok, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di pok, tersegel kata Tuhan. laptop itu dibuka ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur terus di kafatul mizan ini ada yang nopo kafatul mizan nopo jadi timbangan apa mesti kalah nopo ini pusing satu kali bantu guys soalnya kalau saya mau gampang mau kafatul mizan itu kalah sing sitok segala keburukannya ditimbang atau brek entek karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu nah, kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ya se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian Ali sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la itu tetap gak kolal. Ya. Cuma masalah ini ya, nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku ya, urusane tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. ini foto itu, macam neraka. tirakat. Saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Mergo melok yang gampang lho yang teman. Wah, sama juga, tolong kula kula mesti melok sama iku. Enak sama likur, enggak walu likur, enggak milih sama likur. Walu likur, walu likur kenapa? nopo. Karena gak mungkin tanggal kok bener. Terus ngeten nih. Tenggene hadis Bukhari, ini di ilmu mawon gitu, sama kalau kono hati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin tak sidik wiji lah. mbok ning rokok atusan tahun lah, tetap sebenarnya keluar dari apa? Nah. bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darote, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung dengan CNAE maksudnya masih penen raka puluhan tahun CNAE jadi lebih napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minat sama imaan fasalat audiatum dekodaria fakta malasai mudabadar jadi tauhid itu tuh kayak air ini ini, ini. tauhid itu kayak apa air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah juga nggak pernah hilang itu air jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena gumbu itu jenis bani mutlak kelihatannya ya bersih maka sah dipakai u tapi air yang dicomberan, yang ditayulat, yang di ya, pokoknya di Jomberan, di Thailand, di Selokan. Yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun tak apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo dan tetap mensucikan, setelah diserap bumi. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita Islam. Dan itu kalau delok tentang lemari kulo. Lemari kulo itu jadi kitab. Tapi yang tidak delok bukan kitab. Kalau ke dalam lemari dan kayu jati. Terus kulo delok. Saat itu kulo faham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau rakuno, dijelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jadi. Buat coro kasat mata itu sudah ada ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi toro Allah ada baiknya. Jadi kuno koi iman. Maka tahu itu mirip air. Sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah di. Bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu tidak dibakar karena mengandung air. Wah, ya? Jadi sama harus aku hati. Aku goblok-goblok bilang dia, itu cek nopo iman tipe mawon ada orang-orang mau tenang mawon Sekali di bawah nerokok tenang yang rokok saya ini dari habitat anda suatu saat saya tetap perlu keluar tenang mawon nanti sampai anda itu mentang-mentang mesti nopo tapi malaikat bagian adat dia tenang tetap untuk jatah minimal satu tahun <laughs> jadi sama untungnya jadi malaikat yang tugas adat ya jatah pekerjaan Jadi minta seratus tahun malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu sifat air itu tidak bisa nopo bintang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus kulon sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikannya Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentampilkan, mencontohkan agama ini juga kayak tokoh. Lane bin Wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena ngandung unsur racun. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kue jadi rupanya gimana. Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini nilai ini. Mau pengiran di gengsinan, tenang Di Ibu itu kadang mau hati sapa dulu. Nanti gue syukur di Pengiran gue Pangeran wisinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara nih dengan singkat itu ini kan hati itu kayak bukhari Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat, jadi wong sing butuh butuh kok sampai sampai itu untuk syafaat di kaki Nabi, bahwa saya ini butuh waktu. Sing lainnya cara elek misalnya musuh-musuh di syafaat butuh waktu. Sekarang puluhan tahun yang merokok ratusan gitu. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mpun jenis, mpun gue tak dulu, mpun buatan enten. Malaikat, gue menyafaati, gulei. Digulei sing cek rupa menuso. Walhasil Terus kata Tuhan, saya tuh apal hadisnya. Syafaatin Yun, wa syafaatil malaika walam yabqa ila rabbul alamin. Malaikat terus hati, nabi sama. Mas kali aku durung. <laughs> Itu coba dari pengiran, aku turun Wa anak arhamur rahimin nabi menuso iso nyapaati malaikat apa meneh aku arhamur rahim. Pak aku udah kopdotan minarin terus Allah ngambil satu kopdo, satu genggaman rokok. Sing malaikat mek nabi terang roh, tangen parahe itu jadi geni. Ya, dengan nganti ngono ya, dadi jadi. ku. <laughs> Dadi malaikat kon nyapaati itu terang roh, mergo jadi napa? Dan itu cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyapaati malaikat Akhirnya terus pengiran Pak Abu Dakok dan Minaret terus dibuat tengah rumah hayat, lemah ul hayat, terus dibuang. Dari mereka, wah nanti gue ya tidak tahu gitu. <laughs> Abdul terus gara-gara iman, terakhir itu bunuh gue. Nah itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jadi pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak komut. Dan sama kudu bangga, kudu iman bangga. Karena gue tamu, nak neng neroko, paham ya? Karena jadi ojo niru. Iman gue tamu itu warga orang itu, iman gue tamu teng neroko. Mereka gara-gara gue iman aneh neroko itu melebu. Jadi iman gue tamu nunggu di neroko. Mereka gue alatan sobat gue berang gue warga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolik bahwa Tuhan itu kecil. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi, la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi yang gini cerita ya anak tuh tolikin sarai fatul ini yang arang saya tadi bakar satu itu beliau punya riwayat ah, wali abdal di dunia itu hanya tujuh beberapa ada sindaran di batang pulau ini kakean pulau enam patang pulau wali mudo wali abdal sekitar enam lah itu orang yang haji ini kan musim haji Zaman Nabi Dawud, orang haji itu minimal itu 6000 Sampai 600 ribu. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat. Kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600 ribu itu yang diterima itu 6 ribu. Terus walhasil karya karya 6. Nah, ini mirip sekarang. Pokoknya sampai 600 ribu jadi bisa ribu terus karya 6. Karya 6 atau tujuh karya nopo. Nah, dapat karya 6 ini yang diterima wali abdal ini mau berbuat tingkat ikhlas, Ya tanpa duit yang kalah, pokoknya yang bener kabeh. Pokoknya wakasnya bener kafe. Lalu wali Abdul kan wali tenan, mana wali tenan juga egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600 ribu yang haji itu yang diterima hanya enam. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, oh, ini dia jadi tompo mau nomor sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang enam itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di karena saya ini kasihan mereka kan sudah banyak dari apa kalau tidak apa lalu itu jawab pengirannya atas ki ala man kola korsahiyah wa ana asolasiyah nanya uang kue kok apa ngelomani zat sing gawe lomo kue dua lomo di iku mergo tak gawe jadi sedurunge kue libah no haji hajimu itu wong-wong sing haji keliru-keliru lah itu tak kompo. Jadi ini pengiran aku warai lomo, aku sing gawe nopo. Nah, zaman kasih keliru-keliru jadi mantep nopo di Tapi kudu cuma mantep mantep kok mau krono mergo bener, mergo pengiran tak ah, tak. Kowe nak ngompo di tompo krono merasa bener sombong. Nopo? Jenenge nopo? gue Ora ditompo tenang gue ora ditompo tenang jadi anda itu perkara ini awon akol at loma-loma ini tidak sing nopo. kami itu tuh orang pesan ngeri tapi orang ngeri ngeri banget biasa mawon. Ikut ya matarol mujrim, nopo ya matarol mukminin al mukminati nopo ya alurum bina ibi mabi aimah. Jadi kalau cerita dua riwayat. Riwayat ketiga nggak Biar sampean tahu, kalau saya memanai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak mudah. Setelah Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nilai ini? Kata sahabat dia, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda atau Masuk untuk Arab nih ora, kupingnya sudah diguntingi. bergerak kumpul untuk liya, kertanin apa dititai? Kata Rasulullah, umatku sogen tak titeni lewat min asari wudhu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati huran muhajjalina min asari Paman istato ayu tilaburatahu kalian kalian. Jadi umatku romben itu menuju suarga, neng orang-orang masar tak kita ini lewat asarin, lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudhunya itu akan tambah banyak dinas. Makanya ulama mengatakan misalnya wudhu formalnya akan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Generasi kelip-kelip kalau kalian malah ya. Wudhu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya batu kepala itu kalau Imam Syafi'i, satu rambut pun tak asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi butuh mengeten ini nopo. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi Pak. Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudhu. Lupa tadi itu tenang ya? buatan kuyon. Makanya Nabi kalau wudhu ini saya praktekkan ini dari guru saya, guru saya sampai Rasulullah. Itu kalau nikah wudhu. Aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni pitan pintu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini? jempol dalam ini. Jempol dapat somate udune iki. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru ada ini putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate udune ini Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini Di belakang kan ilako faru sampai sitok terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Gitu. Dengan demikian berarti semua kepala ter Nah itu bersinar kan ketorokan beten kelip. beten apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku neng orang-orang masyarakat, tak ini tingkat sinar neng min ataril, hurron mukhajali min asaril. Famanis tato tila guru tahu al. Jika orang itu ingin sempurna wujudnya, maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting sing tak terang. Mergo Orang-orang master itu sekitar nanti pulau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar tiga jam bukan menyelesaikan. Jadi malaikat yang mengawur, karena nanti malaikat ngawur kegarut, ya, kenapa? Lho kula nanti tenang, kula nanti cek tentang hadis, kula ya, nanti ngipi barang ini selain tentang hadis kula nanti ngipi tenang. Tentunya itu nomor model Ngomong segera ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yuraful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati teladan. Jadi orang orang masa, nanti biasa macam otomatis raine peteng. Bon, raine peteng gak lagi ya nyampe kiri. Bon, ini jenis yorokul ya mujirimu nabi si marum payu kodu bin nawati balak. Jadi nak wes raine peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran begitu tuh kok, sampai malaikat mesti tuh kok. Payu kodu bin ini ini kuno Bon-bonan, wal akdam delamaan. Berarti antarane batok kalian tiga gak ada nopo. Mulane cara kiai kuno digludung ngene rokok kok ditepok, menapa? Ditepok. Itu disebut wajah min baini ini sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditekok. Inna jalna fi anafihim aglalan faya hilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrak nonggon gonan. Walhasil ditepok Lalu wong kuno nandarane digludung ngene rokok, mergo bentuke mau tak sebal, mau di nah, ampun. Terus orang soleh. Orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi. Si marum fi wujuhim min atarik sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurum Wajahnya bersinar. Ini otomatis berasal yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, Faduri babena rum bisuri lahuba. Terus juga itu pembatas. Jadi kalau kalian mau Quran, yang guru-guru pulau, yang pulau nanti nyipi, langsung dikasih garis empatan. Surat pager, kayak pager pemisah. Karena mereka hanya punya waktu tiga jam tadi. Barang mau pager, stres, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu mati di surga. Wa zahiruhu min kibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pagar ini sing disebut ahrab. Batas. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning arep wae gitu pasang. Ya, sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cu, ora cukup. Lah iku terus kemantang ngemudi. Tengah. Lha kok iki tenan, tadi gambarannya itu Faduri babainahum bisuril lahubab batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim Jadi saya menjuru pager otomatis warga, saya menjogo pager otomatis lah terus ngomong sing amale pasokan go temantang ning Arab mungkin, paham ya? Tapas ning Arab lu buka bunga ngundang kanca-kancane, lho kok isih kancaku ngaji ning dunyo kok ora nyapati aku wae eh, terus orang diskusi. Ono apa? Diskusi lagi iku orang sing istawat hasanatu wa sayiatu. Orang yang api e ibu iku ini niku tumantang ngemudi. Tumantang ngemudi. Lah ini mau apa? mau naik lah, mau prospek. Mun gak melaku tempat ini. Menemukan bagus, ya, menemukan dari Mustafa, menemukan. Paham ya, tetap. Mulanya nak wudhu di kisah, di sempurna. Mulanya ulama jauh. di rumah nabi, cara pakai ini wonten kok edah. Malayu droku kulu, layu droku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, bukan berarti sama sekali. itu menurut kita pergi, kalau tangan sampai terputus sampai sini, itu kan berarti makhluk parti hilang yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban bantu tangan kan hilang. Karena yang wajib di hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap adut yang di sini, kesunatan dibaso. Orang nak hilang kafir, melarang sinari jadi itu brutal-brutal lah. Pokoknya orang-orang. <laughs> Orang-orang. Orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, bergundul terus haji niku waya tahalul tani, kowe waya tahalul, niku tetep ngeliwat mau beto neng gundule. Senajan tau wes orang orang Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatet ngene cok, Sing di sirae sing ngliwatno beto tulen, Jadi malaikat gak mau tahu di ala rambutnya cok orang pokoknya gak sing liwat beto ditulis. gak ada sing orang ya ora ora Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono aja. Pak, saya apa proses lah iku kabeh iku gampangannya ben duwe dinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku roh iku ukurane dinar, hampir bludu neraka. Nah ana kelap kelip. Lah cuma sing kelap kelip kan nabi ora ketekel kecekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus teman Padahal Nabi Dawo, aku niteni umatku lewat wajahnya mencorong, sirahnya mencorong, sikirnya mencorong, min asaril, karena sering nopo Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sak niki sekarang kata agar kata ya wudu. Cuma akibatnya elek karena ternyai wudu kula mboten nate wudu sempurna. Ya ngawur-ngawuran mawon yang penting salah mawon. Ya rada salah kan. Tapi luwe salah sampean gak jadi berwudu, jadi luwe parah sampean. bangunnya wudu arang-arang gak sempurna. Ya, Kami terus masalah orang-orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya romanas hukum launasim di imami. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa jenengan ini. Kan Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa siapa. Nanti waktu cerita kalau nanti cerita tengah sini. bang Khalil Bangkalan terkenal kan? orang paling populer di dunia Kiai Kiai Khalil Bangkalan gurunya berarti Mas Setelah itu hasil intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan ramah. Gerano mati kenalkin bang bareng sing mati bareng-bareng misalnya ono masalah mati bolak balik kan misalnya tolong bisa bisa bisa tak mati misalnya jemben misalnya nak kalau terjeru urip misalnya kan mati Mustafa mati ya bareng-bareng ya bingung kalau rumah yang kenal gini ini Wes oh, yo angkat apa takoki pangeran muni ngenteni Mbak Oleh. Kenalken Mustafa ya. Wes mesti aku wis wis anggere takoki pangeran muni ngenteni apa? Mbak Oleh. Apa? Anggere takoki. Jadi mereka itu sampai pindah nopo tidak nopo, nalge. Nah, kalau marah buka mana dia kan, kan sudah. Alhasil suatu saat ini dilapori media. Bah, dengan jabat. Ya bawah aku atau malaikat. Saya tak jawab nanti ini ketua kura sombong Nabi Muhammad. Tapi <laughs> tidak kan jauh gitu. Padahal malaikat Nabi Muhammad paling awal, paling nopo. Orang-orang masalah buatan seru-seru amat. Gitu. Pulau malam mau tetap hadis kursi senang sekali gitu tadi. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Robi. Kok arok tuh ahwana dari. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali. Yaitu Allah itu sedih kan. Kamu tidak melakukan sih. Tapi karena kamu melakukan sih tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah yang sudah di iman yang jenengan itu buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu nggak penting tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla pokoknya iman kamu itu perkuat tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu asal kamu sudah mengkuatkan iman misalnya gini ini kita kalau tak hadir gini mas saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh itu pasti pasti nahu hati. orang pasti lihat masih tahu hadis mbak tambahan pasal boleh ya mana malah tahu mimpi Logikanya juga Saya itu kalau baca hadis ini rumah tenang. Saya kalau baca hadis misalnya nanti itu tahajud sampai sikile itu kabur. nanti itu sholat kopiah, di sholat kerja. Terus nanti itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat dan sholat itu dimulai Allah Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga nabi juga mungkin kegiatan kok sholat itu ibadah itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak ngantik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Oh, ajaran, ajaran sholat, ajaran nopo, itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kabar, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan dan negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tam. Kalau sampai muji Nabi karena pinter ngelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pinter ngelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pinter ngelola sholat dan pinter mentariatkan sholat, bahkan ajaran hak juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca takbir kepada Nopo, Tuhan, tawakal sama Nopo. Lah yang seperti ini itu disebut bala ilmu nubuwa. Ya katnya Nabi ya di sholat itu. Melanya Nabi nak muji sholat, sholat itu iman. Sholat itu tiang karena keekatan Nabi itu dalam nopo. Mulanya jumben ini tenggine hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampai ya. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, dua nabi Yunaja, nabi Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi ya, saya ikutan bilang dia Nah, gue jawab pengono, gue ngerokok. Makanya hati-hati nah, jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ya. ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan dapat. sodako. lontai, lontai, utang-utangan dulu ya, lo. Bajingan, bajingan, bajingan, bajingan, di lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lomo. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi gak mungkin wong bodoh seneng tahajud. Gak mungkin wong pajak seneng ibadah. Ibadah sholat. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuah, khas nubuah. Amalannya nah, terus ini banyak sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelur. Hei tukang gue catatan, sini. Nopo Tuhan. Cek sholatnya kan. Cek nopo. Sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya diketam dikesam. Nah, ini gue merekod sholat itu khas nubu buah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Yang kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane diper. Tapi nak sampean dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma anak bener ini dia gitu gitu. Nah kiai kantor pulau. Itu masalahnya tidak sholat bener itu sholat terus. Gitu. Dibanding nggak tahu. Nah dari kiai itu pulau sholat gak tuh nina. Pulau sholat pikirannya tuh di sini. Pulau bener nabi di ngotot itu kabur dan bener wah keruwetan. Maksudnya sholat nggak tahu bolong. Oke, tahu ya sholat terus. Kita ya pakai mulon, juri batang rokaat, mumpun. Ono kiai di nafsir maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak khusus gak ditombol, ini kan cuman. Kalau kurang apa? Enggak, enggak, enggak sampai gitu. Kami ya? jatuh seorang ramasan di zaman Abang Amir. Tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air, air itu bukan yang kayu jati tinggi jati, mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih. Dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo Lane iman sangat contoh miskola darok atau nisfu miskoli darok. Nah contoh diobong tentang neraka puluhan tahun itu tetap nopo. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari nabi nabi la yakhludu mangsi man miskolu qalbihi miskalu habbati khardalin Buat imane. opo ya opo iman ini orang bakal abadi ning nopo. Neraka. Gue eling-eling sampean rapati mesti kecil mengenai mantap. Mlebu napa? Wis wae percaya wong kudu gawe kanjeng Nabi. Soale neraka suwi-suwi ya Allah. Tapi ora ya usah, iso ora usah lah opo ya repot-repot napa? Mun kula terusaken ya. Wala jimura buka ada niku makna penjene hadis sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hamba ini. Termasuk di wong tiang tinggal dari iman, tetap iman disimpan berpengiran tempok dan itu ada. Jadi kalau terusakan ya masalah iman yang penting. Mengalami wonten dungo sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki niku kasuwen. Oh eling-eling eh, wae sampean basa Jawa ya kok Wae oh, eh, intine dungo ning rumah Allahumma inni diukai iman, ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi sebab niku kula titip kalimat ini penjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh rumah Allahumma inni diukai iman, kula titip iman kula dan iman ini saat titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo pulau kadang-kadang ngobrol, tapi dengan mawon dijogo. Dan kembalikan saat saya punya. Itu orang yang berdoa demikian, nanti pas dia lari misalnya pas mati lari, misalnya kapan dulu, ujuk kalau kembang, ujuk tiga macam-macam, dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo, wong nopo, iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat, misalnya gini, Mangkana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Wong sing akhir omongane la ilaha dakhala jannah. Saiki wong turu terus kena gempa. Agak tempat muni napa? Wah, repot nah aturane ngoten nah napa? Mulane ingin belum sadar mungkin nak mulai dong ya. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Tak kula sing Joko kadang hilang. pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, yo nak pas sadar. Kalau gue pabrik, itu tabrakan tangi turun. gue seneng akhirat, mana repot. Paham? Paham? Aku mau lu ke Banyuwangi, gue cok nopo. Cok akhirat. Waduh, bening di susu tangi turu, kamu tuh tangi turu, gue <laughs> akhirat kan repot. Tapi misalnya syaratnya menuju suarga, sing apa mati mau coba lewat, orang-orang gini kan tidak sempat. Mau coba nopo. Nah, Mulai pakai jarum titik nol. Kata Zailon, ojo akeh-akeh malah kakean catatan menggiring penting kok hati. Kok nopo? Kok hati. Jadi kudu disebut fa'alam anna ilah ilaha Memang kita melaporkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tahu Ini faklam, memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya tapi faklam. Memang kita tahu logika nopo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon terus Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa Wa id qulna nalikane ngucap sapa ingsun mansubun diuskur. Lil malaikati maring para malaikat usjudu sujudu sira kabeh li Adam maring Adam. Sujud dan kinain kelawan sujud diluk. Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno batuk ning bumi. Tahiyatan krana no lagu maring Adam. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat madhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud yang Nabi Adam namun kan dulu. Dan kasus film-film Cina namun dulu, Bukan sujud kayak pistola, bukan sujud kayak pis. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak pistola itu muhtasun lillah. Nopo muhtasun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning atom kan dulu tok jadi Imam Suyuti sujud dan hinain lawat ajab hadis mau dulu tok ora sampai ngeletak roba. Karena sampai ngeletak roba tuh kasus pas sholat itu khusus lillahi. Nah, eling-eling itu orang kok malaikat terus sujud kasus di sholat buat untuk dosa juga bisa. Buat nih cinta mana buat tentang hanya khusus lillahi. Nah, sebab itu perintah malaikat sujud Adam, eh sujud dan hinain. Mau kan sujud di biru. Lawan aja batin ora kok sampai letak batuk ning bumi. Oleh dilok takiatan krono mulyakno lagu maring aja. Kata jadi mongko podo sisi toko para malaikat ilah iblis kecuali iblis. Karena ono toko iblis itu minat jin ini, kelompok jin. Ila jin udah propong ini, gum utawi minal malaikat. Gum tei balane jin, jenjeng bisa itu iku sekelompok menal malaikat sangi malaikat. mengkau di mongko istisna mutamtilun mutatil. wakilan yang no gua di kelompok iblis, so gua te gua te istisna iku mongko tilun mongko teh Wa iblis itu itu gua iblis abu abdi di bapak-bapak ini Kalau mongko itu tetap ke iblis duriatun ti anak turun. Jukirat yang disebut awal guru yang mau ceritanya iblis baju sawise ikhlas jauh. Tawal malaikat tuh kali teh malaikat ulah diriya tawra mana turun kumujud darum beti para malaikat. Papa tak kau mengko dulu kau coba iblis an amri robi nanti perintahnya pengirane iblis. Kalau jati kecil metu sopo iblis anto ati sang itu ati ngawa taala kita di sisi lawan hindar. Jadi iblis kan sujud tengah biasa Adam betul turun. Apa tetap itu nano pengalap siro kafir bunyi iblis wasiria tahu anak turun iblis. Alkitabu teh kitab guli agama ke Nabi Adam wasiriati anak turunnya Adam. Walhau teha fil mordi ini ing dalam panggungan loro rupane apa tak tadi lunagu wajur ya tahu boleh iblis atau kuih. Bu alaf aulia ain kiro kiro terkasih min duni sange tak liane ini urang untuk kece tu asiro kafe lu ingin iblis tak balani. So walun hale teh iblis tak balani lah kemarin siro kafe ku aduan kumus. Ada untuk kece kiro kiro Utai dawa iku halun dadi hal bisa wala banget di dolimin atau di biro-biro jalan apa nih, boleh alternatif golek dadan. Lha wong dolim kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok ya Iblis itu sekecil iblis wa duriya anu lan atur iblis. Fi toatin dalam toat nih iblis lagi Utai dawa iku badala itu atilahi hale dadi gendine toat ning ngomong Ta'ala. Ma asyatuhum rumoran yang seni itu hum iblis lagi? iblis tegese iblis wa duriya anu lan atur iblis. Eh, iblis tak balakne orang tak kesteni kalpa samawati ingkang iso gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Iblis tak balakne iku ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kulau. Walau kalau kalpa anak musim lan yo ya ora direputasi gawe awak dhewe. Maknanya lampu bir orang hadir no ingsun bak drum sebagiane iblis. apa ingkang kalpa batin enggak, gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan orang alap ingsun. Wa ma kuntulan ora ana sapa ingsun mutafidal mudili na iku wong sing ngarep pira-pira sing nyetak kuasa dina sisi pira setan. Ora ta'alaf adudan ing golo. akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan. Pakai pamu kohale kaya apa tuti unano ati sira kabeh. Tuti unano ati sira kabeh ing iblis sabalan iku men iblis sabalan. Terus ngeten iki kula terang masalah setan setan itu kalau tengkorakan itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gajah alna likulina bin aduan saya tinal binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik malah Logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis soha diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang itu. Piye yo carane No Muhammad ben hujae kalah ning arepe wong akeh. Terus diwarai berkancane Yahudi ini ngene nah di depan umum Muhammad takon. Mat waktu sih nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu lek Nabi jadi, apa? Agama gua aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa, ini yang setelah awal langsung lu apa? Halal. Lu itu sempat karo sampeyan iya, dan jangan di masuk akal. Agama mana aneh, Mas. Yang dipatahnya awal langsung haram, malah yang lipat manusia. Halal. Itu terus jadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno kanjeng Nabi ngendikane Quran iso rupi, mas. Kuwi aneh-aneh. Cara berpikir mulai. Wonten malih. Si Dina Ali ada cerdas-cerdas jadi yang uang Yahudi wah kalah aku tangkap merah. Perkarane geluku. Si Dina Ali ditangkap dengan Ali. Jadi balam, nah darah ini kan Muhammad di balam. Bakum, nopo balam. Li, dari balam, ini dari pertama. Ali, kue itu ngangkat sikilem situ. Ya itu, Karena jadi Ali sikile kanan diangkat. Sito Eli, yo itu blok-blok dari saya jadi sikil itu diangkat, barang itu diangkat, itu tak mengangkat, yura itu blok blok. Yura itu tuh, yura itu. Lalu mau nonton dalam jadi ini buka langit. Maksudnya mau dua kepentingan mendiskreditkan, no jadi tome. Karena ya saya tinali, saya ngomong-ngomong, dia emas kuat, aku ngalamin itu. Saya itu mau saya tinali, mas, gue itu nggak kasih kelompok itu. Tidak baru selalu, lalu lepok. Yo, entah ini kok saya mualaf banyak pedang deh. Melayu Yahudi. Lalu kemarin kapok hubungan dengan Yahudi. Ya, pikiran Yahudi ya baca perkara ini tidak diusir, orang kan orang kena. Yang Yahudi boleh jadi yang pinter. Mulanya kena kebenaran ini pinter nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yakub. Mereka jadi pinter Nabi Yakub. Yang Yahudi cerdas-cerdas itu. Dia itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahudi itu bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kita kadang mungkin teman-teman tahu lagi itu dulu rembang. Yang berada orang cerdas itu dulu orang apa? Jadi ya, dulu pulau barang. Tahun baca dulu dia ya Yahuda bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabora. Hajar ke Ismail, Rabi, Jurgum, terus ke Arab-Arab. Jatuh gue lama tuh nggak gue gue barang itu. Ada lu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik Yahudi dulu, kenapa? Oh Yahudi itu pinter. Kau Yahudi dulu itu liat, makom. Jadi dulur sakit itu somo. Nabi Yusuf dia dulur kandung sitok Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahuda melainkan sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi yo ya di dosa. Tapi cara dosa gak lego itu mulai. Akhirnya dari ini uang dia tahu Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahuda kok, Kegedean Yusuf mata ini nopo. Latak tuh wa altu bewa ya batil. Kola ko ilum minggu latak tuh Yusuf wa altu bewa ya batil. Iku cek meninggal ya, tasib juga di saya. Oh, jodoh obat ini jutane kegedean nyemplung nol sumurnya sumur sing mudah dilalui orang. Ben ditemuk Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kapilah. Ben orang sing nemu. Kamu tekan bisa punya itu itu duwe. Jadi pinter tenan ya itu boleh dicek. Mau tarik ban di dalam sumur. Hasil dua saya orang pun Pak Arsalu waridong Pak Adila dan Wakola ya Bishro gulam, pasar ruhu nopo gitu loh. Barang orang kafilah liwat kan terus nimbol, barang nimbol Nabi Yusuf katur walhasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari apa lah nih. Mereka mau lalu Lha terus kok pek biaya gue gue mau budak aku Lah Lalu regane piro tuh, kalau mereka kasir gue mau sih dadi gue bar nyemplung no. Enggak, Enggak, Gak ora kasir. Jadi wes nyerang, tidak untuk minyak. Jadi berarti akeh, tidak apa? Jadi wong Yahudi mulai kita, cinta. wasaroh wasarau ubi tamani persin daro lima madu dan wakan ubi minat. Jadi itu dia wae ini teman deh. Temen itu Yusuf itu wes hilang kok bapaknya. Untuk dulu. Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak. Yang tiga jadi budak, uang mesti hilang. Wes apa? Mereka digawe mes, Mesir, digawe neng apa? Ini wong Yahudi. Pinter terbang. Kata saya ini dia mau kurang trik, dia ngadepi kata Akhirnya mulai untuk terwajar ala komisi vitamin jadi. Jadi u apa rum bisa ajak Jadi wadah, adanya bawa kelambinin Nabi Yusuf dicopot, terus dilontang lontangi gede. Terus tepol wadah nangis, dia pinter zaman. Jadi tepol itu buat nangis. Wajaru apa rum bisa ajak. Ya, berbuat nangis nangis gawa lambine Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna lillahi nastabiku wa tarokna Yusufa inda mata'ina fa'aka lahu til. Kulo niku dolanan asik Yusuf tak beno jaga barang. Ketimpangan apa? Iku Nabi Yakub wis cerdas. Wong Yahudi cerdas iku wis dipikir Yahuda. Bapak-bapak wong Yahudi sing Nabi Yakub wis cerdas. Pinter istri ya, galak sing mangan anak jadi apa mangane ya, bandine dicopot sih. Perkara Perkarane Yahuda ya, CS itu eh, lali nyobek-nyobek nopo? Dokumen dari pinter ya, serigala. Jadi apa mangan anak kowe bandine dicoplok. Mergo lima roa mergo roh bandine ora tersobek. Akhirnya, waduh lali. <laughs> ya udah pinter ekonomi itu Isek kalah Jadi tapi aku mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi aku sempat dengan pangeran Gusti, pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maaf lama, betapa dia berperadaban. Mengapa makan anak aku, pelatihnya dicoplok, dicoplok apa? Wis meriang. Jadi ya udah CS ngerti nak ini aku konangan oleh bodoh. Senang sampai Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makan itu datang ceritanya. Nah, karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai saya kenal kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, bang. Nabi itu cerdas cerdas. Orang modal istiqomah itu buat sendiri cerdas barang. Terus kurang lanjutan itu cerdas. Jadi nak ikhwasan di suarga itu cerdas. Nah aku sampai harus di itu rada. Dunia itu kalau kalian. Kalau sering ngomong gitu. Jadi saya uang salah kaprah. Nabi jatuh untuk dia akhir jadi cerdas. Nah kalau aku beli, jawabannya ya, duit itu ya, penting jadi tapi orang kita. Ya. Tapi nak pulang ngamal mau akhirat ikhlas itu terjadi. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang dulu duit kurang cerdas. Kalau demi barang yang mudah. Iya. Nanti itu pasti tak latihan. Jadi kalau nak wiridan dari barang bersih kau menjadi orang cerdas. Jadi panen iman dengan ikhlas ini. Bukan ada barang ngomong. Terus soalan untuk dua yang terus di, aku ramulangan yang terus di, Nanti tak kafir kalau ngaji, ini ya. Soal pulang mau rezeki mungkin jenengan ramah roh ke berapa kaitannya pulang ulang nopo. Ngomong rata tahu ulang ngaji mak larang itu duit. Ini penting kulon terang. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, tetap konfirmasi Mbak Sinten Serigala. Apa betul Anda makan anak saya itu Jadi ya, Serigala nih, kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas, nggak boleh makan Nabi dan anak-anak nabi itu loh sekalian lalu gak ada aturan jadi kurang oleh makan nopo nabi nabi tak anak-anak itu ya, rata oleh makan Yahuda lah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini ketika mau menyiksa Nabi Yusuf ini agak nyiksa gak lego sebab itu mereka ya mesti pangeran tapi anak itu gak lego sebab itu waktu Yusufa wa alku seperti ini ya perlu lakum wajib adikum wa takulum ibadi kauman sahih. Paham ya? Lakot anak Yusuf wa ibadihi ayatul lisa'i. Iskor la Yusufu wa abuhu ahab wila abina minna wa usba ina abana labi dolalim. Mungkin ini turu Yusuf wa al-kuru biroya badil jubi yal tak itu di saya roti ingkuntum. Walhasil mereka pikirannya itu lain suku aku ahab wila abina wa nahnu usba. Inna abana labi dolalim. Ukulu Yusuf awit rohuhu ardo yaktulaku maju adiku. Terus ini bunyi ayatnya. Wataku rumim ba'di kauman solisi. Gue nak bernelaran Yusuf. Soleh nela. Yang penting itu lego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh. Ya maksiat terlalu untuk istighfar. Kalau kita minta maksiat gak lego. Tapi orang pengen maksiat terus. Itu bariku nopo. Istighfar ya ini mirip Yahudi. Jadi sampai diminta ngomong mirip nopo. Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumim ba'di kauman bariki. bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih, layu sufu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu inna abana lafi dolalim mubin ini ibu Yusuf wa Abu Turaku atau arto lakum wa juabikum bataku rumbati koman nah bariku soleh neng. nah ternyata kata-kata ini itu dari no pengiran no foto babi ya udah tak dulu ini ketika Nabi Yusuf jadi rojo ke Mesir macam-macam tetap dulu-dulu di nabi nyekel diangkat jadi para nabi, jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita, kapan-kapan betul jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub neng akhir hayate anak-anaknya menikol ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Pak kulon jalukno sepuro pangeran, mergo kulon ku salah. Jadi Nabi Yakub nopo, ora tau ba astaghfir lakum. Yo ya mesti wae kita jalukno sepuro. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika diure ngaku salah, pulau itu salah Yusuf dari kue, tahu nih kamu. Jadi Nabi Yusuf ini, la tasriba alaikumul yaum yakwir wa lakum wa arhamur gak kue Yusuf, gak, saya kita sepuluh. Iku nunjuk tobat ya Yahuda tak di tompo, mereka dari awal dua cita-cita wataku di komen. Nah, saya ini tinggi rumah Yahudi malah yang Islam. Alhamdulillah duit ibu sisa ngoten bang. Jadi nama dia ya. Aku saya kita saya naik orang tua tuh kan, Ya masih ada tidak tidak enggak istighfar ya apa? berkocok dua cita-cita apa? Istighfar. Wala ewu istighfar belum nak bermaksiat. Iku wala ewu istighfar wae ape? Maksiat. Bon terus kita terus niki kula ngaji ben sampean nabi niku rata-rata malah kalau gak cerita kata tentang tafsir Ibnu Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman pengiran ya demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Lah dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar mater Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro. Kata Nabi aku, ya wes anak itu gede, anak itu bareng. Terus Barang sing adik nangis setelah Nabi Dawud kan raja. Punya anak Nabi Sinten. Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik. ngomong omongan itu Nabi Sinten. Sulaiman. Kata nah, Raja kan sembunyi. Oh, tak ketok, tak pergi dulu. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok, tak pergi dulu. Terus dari sing sugro, dari sing cilik. Lah tak tok. Pak Inna Wuri juga Ojo ketok, itu anak pun Lah ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan si ketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto si tinggi gile. Ketika ditanya orang, kenapa kamu kena gile? Tidak ada seorang ibu. Si anak itu butuh si ketok tenang-tenang aja. Mungkin buat doni. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman. Yang benar apa? Mereka ketika diintimidasi apa diketok, niku bajunya tenang-tenang saja. nggak mungkin seorang ibu anak apa dibunuh diketok, nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo di ini dia nona kafe nabi ini Pak Kodo nasi tik amanah tablet nopo. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya. Di era Nabi Dawud itu ada lima tokoh. Lima tokoh demeni satu perawan terus hamil. Lucu loh. Tokoh tokoh agama, buat tokoh masyarakat yang roh bukan roh. Lalu itu Nabi Dawud itu sudah memutus dong. Barang si si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu nanti keputusan orang orang ini. Lalu cune yang tersangka nih, ah paling ditengnya atu deh. Ya. <laughs> Wong lima menit paling ditengnya wah atu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya yang Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengirahan Nabi muji Sulaiman, Pak Fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling kecerdasan. Nabi Dawud orang tahu sinau, itu dia pendekar, bukan tukaran, paham ya? Jadi dia jadi rojo, mergonopo, pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok oleh Tolus nih. Aja lono lomba, tinggi iso ngalamno Jalut, tiga i hadiah nopo kerak. Jadi dia jadi ini kerajaan itu perkaranya menang, pendekar. Nah, Nabi Sulaiman buatan wes anak rojo, jadi tukang motor buku, jadi relatif suwe canggih di urusan apa? Mana di Sulaiman kan? Tokoh limo di luar dugaan, ini Nabi Dawud itu lolos, hmm, paling di tenia aku lolos. Jadi Nabi Sulman, yo di tenia aku. Itu loh, sitok-sitok, di itu gaji sitok-sitok. Di luar dugaan, tak ada Nabi Sulman, Aku sing ngetengi rupanya aku. <laughs> Jadi luar juga. Abang, terus yang kedua tak koi. Dewi ada, sing itu apa, putih, Barang mau limo konservasi, asumsi itu rupanya besok-besok. Wah, ini masih bodoh. Wong muni asune abang ijo punten pokoke limo iku asune rempane beda. Lah kok kok ora? Nah sing ngetingi atur putih. Royo kowe sing lakoni <laughs> akhire dihukum iku pintere Nabi Sulaiman. di luar juga ternyata wong limo diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo? Nah, mesti panik dong, kan di luar juga aneh terus. Teh, nih, stok mulai nopo? Abang, itu terus konten ayat nopo, nopo? Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma wa sakharna ma Daud dan Ibala sabihna wa tawir wa kunna nawa jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Ya, termasuk beliau bisa menyelesaikan karena beradik yang kehilangan anak. Terus diputus non dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, tinggi cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin Cara Sulaiman nggak mungkin seorang ibu anak itu dipotong dingin-dingin. Bukan nggak terasakan. Badal atau itu Awan nanti ketik piro-piro pertolongan silkol ing dalam penciptaan pakai pangombo kali koyo opo tuti unana ati siro kafe ruming setan sabaran. Watulan wa wayau mayakulun nandu siro kaya watulan ilinga siro wayau mamar subun diuskur atau diskur kulu dawu sop awal bilia iklan jatuh. Wanu lan nun nanggu nadu nyelu sira kabeh sira ka ing pira mitra ingsun ayat awtane tegese pira-pira berhala ayat awtana biro pira-pira berhala alladzina rupane wong akeh jaantum kang nyongko sira kabeh lihat pak usupo nyapa ati sapa berhala kabeh lan kemaring sira kabeh tidak nikum kelan tetangkaan sira kabeh Pada omo pengundang sopo akeh belum emporo berdono. berhala. Kalau nyata jiku mengkore itu ini opo para berhala lagu mari mengakeh. Lalu sibu tegese ora iso nyembada toko sapa para berhala gumeng kabeh. Wajah analan gawe toko ingsun dene antarane wong akeh. Edena autani lan antarane boro-boro berhala wa abidi halan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi nama tak min audiati jahannama sing boro-boro jurangin neraka. Yula kuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toyah iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jaminan halis kabian. Bahwa di dawa walau dikoniku min wabah kotani dawa wabah kok bilfaksi manane halakan rusak. Waro ala ningali sopa alum jirimuna yang piro-pirong sing duso ningali anara ngerokok. Fadzonu mongko podo yakin sopa alum jirimun, eh kono segede podo yakin sopa alum jirimun. Anakum tak temen kabeh muaji ura itu bakal ceblok neng neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Wa ki unat gede tumibo kabeh dia yang dalam neraka walam ya dibulang orang metui toko kufar anda tangin rokok. orang metui i ing gon miri maslifan ing miri mak jilang tegese gon terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang manrokin kalau manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus siang sing saat ini nyembah berdoa. tapi nyimani duit, nyimani pangkat, nyimani apa saja di luar Tuhan, di dewa diwakan Itu ketika orang-orang masyar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ngeten, pulau harus setuju sekali sama hati ini. Apakah adil? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang di. Dan nah, itu orang-orang kafir juga ngaco kafir, itu adil ya Robi, itu nopo jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Makanya terjadi hubungan. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berhala macam-macam, kafir selawat selawat. Dan yang mau ngimani duit, pangkat, berdoa macam-macam, menolong ya tetap boleh, tapi ya bingung. Jadi, lah mereka lunia ya iya, ya adil gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulai kalau suwun di sholat sampean itu toto. Apapun kesalahan yang jenengan, nah sholat pas sujud itu Ya Allah, apapun kesalahan saya, kalau senang mau itu pangkat, boleh harta tahta nopo wanita, doro ronggo doro harta tahta nopo. Apapun kesenangan saya itu itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong gue pangeran Gusti kalau saya salah, itu yang salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari itu jenengan. Nah besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mau ngomong kok ngitan terus begini, ngiritan ya Allah, akal saya. Waras. Terus niku nggak apa-apa, makanya para iman itu ngerti akhlak, paklam Anahu, la ilaha Il, Nah syarat salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok jarang. Salah itu kan kepleset. Kalau ya, salah ora oleh yang parah itu imane tepat-tepatan, nak salah tenang. Nah, itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak bener be angop, itu perkara. Jadi perkara. Jadi malah makanya bahasa Arab salah yang akhir udal lah. Jadi wong tak tahu nak darani salah wong sulih nopo? Jalan, jalan kepleset. Nopo? Kepleset. Tapi nak darani iman wakah, wakah itu macam negatif. hati. Malah darani iman rosihun bil qalbi. Itu macam ning iman itu ada sesuatu yang rosik di kopi memang pertama lana salah itu apa kok ini kayak manusia kayak misalnya di ayam misalnya gue yang kan orang itu atau kepengen orang ngadu pengen mau ngelak nggak film mau menang apa <laughs> justru uangmu nak di burjo orang pati ayu berarti mati ya gue ngelak nggak film mau menang apa nah uang bujurnya ayu berarti siapa berarti pilih-pilih ini paham teori ini Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge napa? zalla. Di kalau kalian ini malah nak salah, itu kudu kegowo basaria disebut nopo zalla kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi nopo malaka. Nah disebut falam mata bayana lalu kola alam mana kola lagu lisein kotu. sebenarnya itu harus jadi sikap yang valid sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya tuh ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marah wiridan gampang. Kon surat insan. Surat insan itu kan dimulai, al ata alal insani fi minat dahri lam yakun sayam manfur. Jadi kita neling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Ini eling eling Iya, Gusti, saya itu pernah ada, ada, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa, tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terbang. Sehingga kalau kita pas ya itu kepleset, oh, tidak menjadi min tapi kecuali kan, bumi-bumi gue pikir gimana cara mendapatkan kuota Sampai akhirnya mendapat. Jadi ada gue pro, program bertemu masjid di sholat. Itu berarti pas sampai tepaan, pas ya, di program. Itu berarti Nanti masuk apa roe, tamarit, tampil dan dilaharu. Jangan sampai kita ini menurunkan hewan nopo. Mulai pulau suwun. Apapun sama rapati tidur bener Pokoknya sholat itu karena Nabi Sebetulnya banyak ulama yang berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama yang berdapat witir nopo wajib. Cuma ulama lah menolong ya orang duwe nyali darani wajib. Akhirnya rata-rata mengira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak sedono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanji lagi Beliau menangi apa? ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dakek-dakek kata kula ngaten iki dakek. Hukum dipilah-pilah. Nak wajib ya mendesak ya dilakoni, tapi nak sunah ditinggal. Paham berbalik ini mas. Tabiin nganti angkatannya sampai nak dakek. Nak wajib tenan ora kena dinyam dia ya terpaksa ini kok sholat zuhur subuh barang ngoten Tapi nek iso dinyam ya kau dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak kaji Nabi juga mikir. Yo mbok tangelan golek cerita nak sahabat gak apa gitu. Tapi dia berkeyakinan sunnah. Sunnah itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sama ya, Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, witir itu sunnah apa wajib? Jadi Ibnu Umar ya gua bagus ngerti ya kalau aku aneh tapi ini ngono iku. Jadi Ibnu Umar jawab autaro nabi wa autaro muslim. Sarokku kok sih yo witir wong Islam kafir tuh yo ya Bunda Umar innama sa'aluka awajibun Gue sunat boten kula tak itu wajib napa sunat Ibnu Umar aja jawab ya pinter autaro Rasulullah wa autaro muslim Pokoknya nabi penggaweane dia sohabat ya do Ijak kita kok dia dene pengen dijawab sunat dia kok kepentingan dijawab apa? Nah dijawab sunat orang usah ya. tak kono ora iki hukume lho pate iku sunat apa? Masih Waktu marah Ibnu Umar Ya jahil ya, ya, ya, ngomong. Eh goblok utak bocah Nabi ku nak wis nglakoni, sahabat ngakoni, yo penting kok tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira ngakoni. <laughs> Paham? Mergo witir gue iling-ilingan tau. Lan ketika Nabi nak iso tau maksimal tau. Kila maksimal suwel. Nah orang itu minimal sih. Kalau ya sering tapi sitok niku. <laughs> Maka gue ini kan inna wa witron yuhibul witron Awal itu hito senengan Jadi witir itu nah hito Tapi orang ulama darah ini sebelah. Itu ulama itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nek kaitan ulama yo nakal ya cangkem melek tapi ngomong alim. Ah, terulah tuh lagi hitung di Paling ini, Diai tak gue hitung ya. mau tak kemono. Jadi Mbak Diai tak. Jadi witir itu yang secara mandiri satu songo. Songo sebelah ya. Dan kalau ini hitung telulas berarti ngusuk nono apa? Ngusuk nono apa? Tadi. Nah, soal kaifiah ini tak warai pakai kaifiah. Mengkaji Nabi ya lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Gue lagi lagi dicegah sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di mereka Nabi meyakini Abdul Sholatul Mar'i di Bedi ilal Faktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum hadzan minas sholat. Waktu riwayatin lah taj'alu buyutakum kuburan. Oh di didadekno kuburan. Mereka ora tau digono apa. Coba saya di sana masjid khusyuk pulak balik sholat ke keselam mulai. Ini mamangane ini ya, bisa kono urung. Iya, Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Dan apa? Ini orang yang masjid yang sholat, teko mari jujur sholat, jadi budruknya hilang nopo. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Walhasil nabi sholat itu tahu ke sholat, sholat. Songo, negara ini songo, negara di sholat, negara di sholat. Nah, kalau negara ini situ aku, kalau negara ini situ aku. Saya itu lucu. Ini kita nyata. Ini sing tak tersinggung, sing di kelompok tertentu, ini urusan ilmu tak tersinggung. Saya Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat berulang dan itu Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor dua itu Abbas, itu Nomor tiga Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya Lalu kebiasaannya apa? Nah, itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kebiasaannya Nabi terulang rokaat, tebaklah tiap dua rokaat salah. Itu pasti benar. Kalau balik malam. kemudian percaya sebenarnya kau tak kuburan itu. Ya, paham ya. Lepas terkurang langsung siap tenang. Jika Anda tidak tahu kebiasaannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap dua rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laini makna makna. Jadi anggap saja dua, dua, dua. Jadi kalau sepuluh, ya lima salaman. Terus welas satu ide. Jadi kalau telulas enam salaman satu ide. Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap empat rokaat salam. Jadi kemarin berkorea orang ya lama sing nakal. Alatannya masuk akal. Iya wae orang sholat duhur, isya, ngasar. Jadi kalau daerah persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat empat rokaat satu salam. Berarti nak ngoten tiap empat rokaat satu salam. Dimirip no nomor duhur, asar, isya. Wah, berarti kalau empat halaman berarti kan satu untuk papat, kedua untuk wolu gitu gitu. Langsung telu witir, kau yang nama maghrib. Makanya witir itu boleh satu dewan, boleh witir yang nopo boleh Berarti papat, papat, telu wae maghrib. Langsung lucu berapa? Aku tahu tuh, di aro di wisata nabi bantale do beliau tarik memuna wong aku misalane jadi cilik misal tapi munafik umur 14 tahun gila parang tahun aku turu mau kepengen rasulane nabi dari munafik ini riwayat rodo beli sayang rokaat salam kita dari mari perkara jadi nabi itu sayang rokaat salam jadi riwayat ini rodo saja rodo nereceh tapi benar secara hukum Nah benar cara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca kata mulai A itu Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya beliau berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi tidak sholat juga kok lali gak tasawuf awal. Kafir wong Syafi'i ini sah. Mereka tasawuf awal dari Imam Syafi'i Nabi nawau belas sholat tangan rokaat tanpa tasarut awal. Berarti kita lihat sholat dulu orang tak tasarut awal, itu sah. Mereka tasarut awal hukumnya Paling tidak ini jujur untuk risiko. Nah, tapi tetap nopo sah. Apa nah, orang kafir yang ngelatih ngaji ngaji tasarut awal sunnah wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mereka riwayat nafas nabi nate sholat tangan rokaat belas tanpa apa apa? Tasahud awal. Jadi langsung tasahud. Profil ini malih. Mulai Mustafa anak ilmu sisi rasa ngeritik kelompok dia, Pasang rokaat, atau tasyahud awal dari dia, ya apa? Berarti ngaji merahata. Paham ya? Tapi sing ngono terus rara liana, ya padha ora berarti Dadi ngatam katam orang telur juga. iki, itu, pinter. itu, telur. Kalau ini ya kalau ini malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya, mesti benarnya enggak spekulasi anggap saja tiap dua rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu dua rakaat, dua rakaat. Misalnya taruh saja ini, kopiah dulu yang kesunatan berapa? Empat kan? Paham? kita Kau ngasih masih kenapa? Mondoknya itu waduh. Ini mondoknya yang Banyuwangi, dia buat nanti latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Kopiah juhur yang mau akadah kan kita papat kan? Ya? itu kaifiatnya pasti dua salam, dua. Begitu juga dia dua, sunatannya berapa? Empat kan? Ya, dua rokaat salam, dua rokaat. Kan sholat sunat muakkadah kan hanya sepuluh kan? Kompliat subuh dua, iya Badia dua. apa? Eh, Qobliyah duhur, apa? Badia dulu, apa? Itu rosak ya? Kopiah kan? maghrib kan tidak pasti muakkadah. Badiai tak dimasukkan sholatul leh. Wong ulama pun aneh itu nggak ya aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti lurus loro Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kebiannya itu dua, dua. Karena padanannya banyak. Kobliya subuh, dua. Kobliya zuhur, kalaupun empat, dua, dua. Badiannya juga, dua, dua. Kobliya asar, dua. Badiah asar, sarap, nggak boleh gitu kan. Qabliyah maghrib tiga sunat muat ada boleh tapi tiga sunat apa? Terus antara maghrib dan nisa, tidak dikategorikan bajia tapi disebut sholat nopo awati. Oh, ini saya mau nyeling mesti ya mengiahi. Sholat nopo awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lain. Nah itu rata-rata kebiasaannya apa kan dua dua. Makanya kalau nanti 13 rokaat atau 9 rokaat tebaklah itu dua dua tapi sampai jangan menafikan yang langsung empat, karena ada padanya yang juhur ya empat rokaat, atar empat rokaat, bisa empat rokaat. Lah yang paling aneh ya, riwayat Ibnu Abbas, aku ini nabi sholat sang rokaat dan tanpa tasawuf awal. Tapi itu Imam Sapi meskipun rapatnya setuju, dia cocok, malah dia berpendapat pada awal sunnah. Contoh dia dia atau ngelakoni tinggal nopo tidak. Kalau lah rawani ya dia mau ngajak tentang kan populer, sunat tapi apa? Populer. Ya, kalau angger, kalau tapi tak tahu imam, kalau syukur kalau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya kan Mustafa udah di imam pak, ini ya. Kita kan jodoh jual tanggut. Cirinya apa? Sekarang imam. Cirinya benda waktu. Cirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sama dengan orang yang pulau. Kalau orang imam itu harus mulia, karena orang imam itu orang mulia mulia. Jadi pulau niku nak ninggal tasarun amal yo bingung. Apa tak ini iku sunah tahu lah, kata tak beli ini sawangane ra pan. Di pulau sering ninggal tasarun amal. Ya akhirnya dia nak solusinya dia kan jujur nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertangan rokaat amal awal cucu jujur tadi. Jadi banyak juga orang-orang tak jujur tahu banyak modelnya harus ngomong Tapi tahu sholat tangan rokaat tanpa nopo. Jadi itu orang Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi um. Dengan ada wong Arab, kalau yang diingkar, tapi dia wong Arab bukan nabi wong Arab, wong Arab itu wajib. Kalau nanti tadi gue tapi dia dia. Ketika nabi kan nyata dia, gue sholat itu wajib ngadek nama narang mampu oleh nopo kalau balik balik itu nak sholat berdua itu nak mampu ngadek nak orang mampu ngadek perasaannya wong Jawa luwih apik dibanding Arab. Perasaane wong Jawa nak ngajek nak lugu ya lugu tahun awal, lugu napa? Kalau baleni malah. Perasaane wong Jawa gak mampu lungguh, nak lungguh tak tahu. Nama Arab gue tentang mana teh haji-haji. Wonge gua gagal, kan gua kursi. yuk kursi, kursi, kursi kados nganten-nganten ngoten. Digo lugu. Dadi ora lugu tak tahu nama, lugu ning apa, Mas? Tetap harus tahu haji-haji. Diarani ramamu nak top awal hilang kan ono kurja. Kesunatane kan maju. Yo kuat maju tenang ya diangkat. <laughs> Iya, tak kalau sing ora jadi. mengarah Arab ora jam arah Lugu, lugu kursi gitu. Dan itu memang yang sekarang di sejak awal tak kursi-kursi. Lugu mun. Lah kok nak dengar orang kurja kursi ini nopo? Diangkat. Justru itu pulau yang kar-karuan, rakyat kelar ngangkat, malah ada orang mampu. Keluar mau kamu aku yang digowo. Gue terus digolunggu. Katanya ini nganggu kau lopo. Pikiran keluar. <laughs> Aku sing ngalim ini rara kaule, wong iku malah roh. Pikiran keluar aku. Aku sing ngalim kau le, kok wong iki nopo? Roh. Ya kula aku nudun ya kau ngabur ngono ae tapi. lo udah anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju ndak apa-apa, manfaatnya lungguh. Jadi ku nuju nabi, nah wong Jawa akhlaknya lu hati. Jadi perasaan wong Jawa, tak roh lo asal ke Jawa, di asal ke Jawa globalnya ini. Enggak gak kuat sholat ngadeg, mesti nunggu model tak dapat awal gue. Nah wong Arab buat dan nunggu nunggu nopo. Kursi tadi aku kacau. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu saat ada tarik gitu. Padahal hati-hati itu nabi di lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate kajian, nah, lu ngomong Arab, lu kursi nomor misalnya kursi. Apa ditiru ayo? Jadi rontok enak kulo. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kami ada nunggu nunggu nomor kursi. Tapi kalau nganti tidak ingin orang kau ya, apa iya boleh begitu. Nah boleh ya bagus, sebenarnya ya lebih gampang kan. Lalu pertama khusus paling mau ngikel mau nonton raiso nomor. Jepulnya barang orang kurjah ngarepe, kan kesunatannya maju. Jangan ya kursinya jantan. Aku tahu lompo itu. Dan ternyata kocok-kocok pulau yang mau datang bekas pulau tahun-tahun itu tidak takoi. Duh, ini kok kau lihat kalau nopong pulau ini masuk ya, ini kita koi tak tak wajar. Wah, nah itu juga yang bimbang, karena kau tahu <laughs> lah. Saya gak tahu kau Jadi kamane kayak bebas nyata Nabi gawe kan nak rakwat ngadep. Tunggu, lalu gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Ane penting ku artine lum. Wong Nabi ora dawuh Gue kok tak dawuh tak awak, pokoke napa? Ayo repot ada nang promo itu repot. Tapi parah tenan. Yes, kula lu ya engkar tapi nggih kula tak kan, ini kapan-kapan ya tak tiru <laughs> tapi tapi orang tahu lho ya, kula hingga detik ini itu nggak tahu saya itu Awal pun. Ya. Paham ya? Jadi orang Arab itu lucu. Nanti kadang iya, caranya begini. Nah, bismillah boleh cek itu nalar, masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu sih muncul ngoten niku. Kalau kan yang kone gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang ngono kurca diangkat. Ya, Lalu cune itu legal loh. Wong di masjid banyak bersihnya. Berarti kan sah nih. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin nak ulama itu pikirannya ya orang sing jenis ngono Maksudnya sebut parah apa? Itu boten diantas ngalor ngidul <laughs> jadi awe. Ono amun di kudu Ya kapan-kapan kalau anak Arab kaule kita cerita no kula gitu. Tapi ketoke ya tapi jadi wau balik balik yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal lewat sunnah. Apa meneh carane ya sunnah kabeh. ngono pas sholat tunggu ya ora kudu kok tak tau tak hafal wong hukume wae napa. Nah, mau ngono menawa kira-kira tekil ngono. Lah tete balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerah nggih nak salate lugu nggih lugu tak tau awal niki. Kula nate riyen tiga kecelakaan nggih. Ya terpaksa kula ki Jawa nggih lugu model tak tau napa. Apa itu gue kursi itu orang nyali bro. <laughs> Nah jadi, oh dewi nabi kan aku ramah, bu sholat atau nganggu. Alhamdulillah perasaan ini Jawa lugur, lugur tasahud. Nah perasaan orang Arab, lugur kok. Jadi gue juga yang bener, yang putih, wawah apa. Nah, tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo, apa gak apa-apa. Nah gak apa-apa itu tadi. Kefiah tasahud awal saja hukumnya Ngono kan boleh diting, ditinggal. Jadi ya, tinggal aku gaya duduk nih kursi ya kan nggak masalah. kan? logikanya ngotot menawar logik, tapi muka-muka ya orang alasannya tapi ini ku mencekap, mencekap sebagai Kau mikir pulau kan tentu kursi sama nasi disediakan negara kan nggak mungkin, nggak konfirmasi tamu ulama kan, tetap konfirmasi. Gitu. Mungkin lamanya bilang nggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama nggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sehingga itu itu kursi ngalor ngitul. Gitu, Lalu nanti gawa kursi ini pinggir, hukumnya itu. bayar, Nama, payah. Walam ya judulan orang madu iso po ngake anggar tangin rokok, orang madu i masuk sifan enggon mirip. Mana nih ketemu rokok, ngomong ngapir, iso mirip, masih lah, tinggi mirip. walau